ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga selalu mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 24 Rajab 1438 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 21 April 2017 Alhamdulillah Allah pertemukan kita di Masjid Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu di Ma'had Ish Kariman. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas permasalahan yang sangat penting, permasalahan umat yaitu tentang indahnya persaudaraan. Bersaudara itu sangat indah bermusuhan itu sangat buruk. Mudah-mudahan kajian ini akan membuka wawasan kita. Setelah selesai kajian ini, harapannya nanti kita sesama muslim merasakan bahwa kita adalah bersaudara. Walaupun harus ada perbedaan di antara kita. Ada dua kaidah yang sangat penting Dua kaidah ini jangan pernah dilupakan. Yang satu dari Al-Qur'an, yang satu dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaidah yang dari Al-Qur'an di surat Al-Hujurat ayat nomor 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ini jangan pernah dilupakan. Orang beriman adalah bersaudara. Yang Allah tampilkan di sini adalah beriman. Anda beriman, saya beriman, berarti kita bersaudara. Walaupun partainya berbeda, kelompoknya, organisasinya, dan yang lainnya. Yang kedua dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam riwayat Imam Muslim Rahimahullah taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al muslimu akhul muslim seorang muslim itu adalah saudara Muslim yang lainnya. Anda Islam, saya Islam, berarti kita bersaudara. Walaupun harus berbeda dalam beberapa permasalahan. Kalau sudah ada kata-kata bersaudara, berarti harus dijaga hak-hak bersaudara. Nanti ada keterangannya jangan mendolimi, jangan menghujat, jangan merusak kehormatannya, jangan mengambil hartanya, jangan menumpahkan darahnya dan yang lain-lainnya. Ini penting ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita beriman, kita bersaudara. Kita Islam, kita adalah bersaudara. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang kita bercerai-berai. Di antaranya di surat Ali Imran ayat nomor 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan sebagaimana dinukil oleh Al Imam Al Baghawi dalam tafsirnya tafsirnya disebut dengan uh, Ma'alimut Tanzil yang dikenal dengan tafsir Al Baghawi penulisnya adalah Muhyis Sunnah Abu Muhammad Al Husain bin Mas'ud Al Baghawi yang wafat tahun 516 Hijriah. Ibnu Abbas mengatakan tali Allah ma'nahu tamassaku bidinillah. Berpeganglah kalian dengan agama Allah. Berpegang dengan Islam kalian semuanya, jangan bercerai belai. Jadi yang diangkat itu Islamnya. Bukan berpeganglah dengan kelompokmu. Berpeganglah dengan golonganmu. Berpeganglah dengan partaimu berpeganglah dengan ormasmu bukan berpeganglah dengan agama Islam jangan bercerai-berai kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 46 wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وأطيعوا الله ورسوله taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam taat kepada Allah taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala tanaza'u fatafshalu Al-Imam At-Tabari Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah taala di dalam tafsirnya yang dikenal dengan Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Beliau nama lengkapnya Muhammad bin Jarir Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah taala yang wafat tahun 310 Hijriah. Dikenal juga dikenal juga dengan tafsir At-Tabari. Ini tafsir yang besar sekali dan kebanyakan para ulama mengambil dari tafsir At-Tabari termasuk Al-Hafidh Ibnu Katsir itu banyak mengambil dari At-Tabari. Beliau mengatakan wala tanaza'u fatafshalu ay yaqul wala takhtalifu fatafarraqu wa takhtalif qulubukum. Jangan kamu berselisih karena kamu nanti akan berpecah belah dan hatimu juga berselisih. Fatafshalu ay fatad'ufu wa tajbunu karena kamu nanti akan menjadi lemah, kamu akan menjadi lecek. Jadi kata beliau taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan banyak ribut, jangan banyak berselisih, jangan banyak bertikai karena kamu akan lemah, tidak punya kekuatan lagi kamu. Kalau kita ribut sesama kita, kekuatan kita lemah dan kita akan dikalahkan oleh siapa? Musuh. Umat Islam ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah tidak bisa dikalahkan. Kalau orang mencoba melawan Islam pasti kalah. Orang mencoba melawan Al-Qur'an pasti kalah. Mencoba melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti kalah, nggak bisa menang. Kita ini orang Islam hanya bisa dikalahkan dengan satu cara. Apa kira-kira cara mengalahkan orang Islam? Apa caranya? Caranya adalah kita diadu domba. Itu hanya itu yang bisa mengalahkan kita. Sehingga kita harus sadar masalah ini Orang coba ngelawan kita, nggak bisa, nggak bisa kalah kita. Ini janjinya Allah. Kita hanya bisa kalah kalau kita bercerai berai. Karena itu musuh-musuh Islam itu faham, musuh Islam itu ngerti dan mereka berusaha untuk mencerai beraikan kita. Kita mau dipecah belah. Otak kita itu diprogram dengan program kebencian. Sehingga kita sesama kita, sesama muslim, sesama orang beriman, bahkan sesama ahlus sunnah wal jamaah. Kita bercerai-berai. Kita nggak punya kekuatan. Watadhabari hukum akan hilang kekuatanmu. Kamu nggak nggak punya kekuatan. Al Imam At Tabari menukil dari Mujahid rahimahullahu taala watadhabari hukum qala nasrukum قال وذهبت ريح أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين نازعوه يوم أحد akan hilang kekuatanmu yaitu pertolonganmu kamu nggak ditolong oleh Allah lalu kata beliau kekuatan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertolongan kepada mereka telah hilang ketika mereka menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Uhud perang Uhud menyalahi Nabi nggak ditolong oleh Allah kalah Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat nomor 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم wa وأولئك لهم عذاب عظيم Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan dan untuk mereka itu adab yang besar. Mari kita lihat tafsirnya. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menyebutkan, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di bayinat". Maksudnya siapa ini? Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, yang berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Siapa mereka itu? Qala aktsarul mufassirin, kebanyakan ahli tafsir mengatakan humul yahud wan nasara. Yahudi dan Nasrani. Setelah datang kebenaran bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ah, mereka bercerai-berai sebagian iman sebagian tidak Yahudi dan Nasrani waqala ba'duhum sebagian daripada ahli tafsir mengatakan al-mubtadi'ah min hadhil ummah yang dimaksud ayat ini adalah ahli-ahli bid'ah dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, yang berselisih. Setelah datang kepada mereka, keterangan-keterangan. Mereka adalah ahli bid'ah dari kalangan umat ini. Nah sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya dulu kepada Antum. Kalau ada kata-kata ahli bid'ah. Yang ada di benaknya Antum langsung yang datang itu siapa mereka? Yang langsung datang di sini siapa? Jujur saja. Ketika ada kata-kata ahli bid'ah, yang langsung muncul di otak kita siapa? Lang langsung. Siapa yuk jujur? Siapa? Orang tahlilan. Nah itu. Ini diantara ya program-program negatif yang sudah dimasukkan ke dalam otak kita. Kita sudah diracuni otak kita selama ini. Kalau ada kata-kata ahli bid'ah, langsung otak kita itu perginya kemana? Orang NO dan habaib. Betul apa anda? Jujur, jangan bohong. Kalau bohong dipecat antum. Iya, ini ini bahaya ya ikhwan. Ini bahaya. Kita tidak merasa bahwa otak kita selama ini sudah di, diracuni dengan racun yang bahaya. Mari kita bahas siapa itu ahli bid'ah. Memang para salafus soleh itu keras kepada ahli bid'ah. Tapi ahli bid'ah yang benar-benar ahli bid'ah. Karena ada ucapan-ucapan keras dari salafus soleh. Ada yang mengatakan, sekiranya aku bertetangga dengan Yahudi dan Nasrani, lebih aku sukai daripada bertetangga dengan ahli bid'ah. Sekiranya aku kumpul dengan anjing dan babi lebih aku sukai daripada kumpul dengan ahli bid'ah. Lah ketika ada ucapan seperti ini dari salafus soleh ada tiga poin yang perlu kita tekankan. Tiga poin. Poin yang pertama, yang mengucapkan itu siapa? Yang mengucapkan rata-rata adalah ulama-ulama yang besar. Imam Ahmad bin Hambal, Al-Fudail Ibnu Ayyad, ya, dan yang lain-lainnya. Ulama besar yang mengucapkan. Kalau kita kan yang mengucapkan siapa kalau kita? Orang baru tobat satu bulan. Wah, rajin nyaci maki ulama dengan ahli bid'ah. Yang kedua, diucapkan kepada siapa itu? Itu diucapkan kepada orang yang benar-benar ahli bid'ah. Yang ketiga, pada saat itu kondisinya adalah ahli sunnah kuat. Sehingga ahli bid'ah itu dikucilkan untuk mempersempit ruang lingkup penyebaran bid'ahnya supaya mereka jerah, supaya mereka kapok. Mari kita lihat sekarang siapa ahli bid'ah pada zaman salafus soleh dulu. Pada zaman salafus soleh dulu yang dikatakan sebagai al-mubtadi'ah ahli bid'ah mereka-mereka yang memang menyimpang akidahnya akidahnya nyimpang di antaranya ahli bid'ah pada zaman salafus saleh dulu kita urut ya ada bid'ah khawarij bid'ah khawarij khawarij ini ahli bid'ah yang muncul paling awal bahkan semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah muncul cikal bakalnya kelompok Khawarij ini. Ketika itu Nabi membagi-bagi ya, membagi dengan adil kepada para sahabat. Lalu ada seorang yang disebut dengan Dhul Khuwaisirah. Menegur Nabi. Nabi ditegur. Apa kata dia? Ya Muhammad, ittaqillaha wa'dil. Hai Muhammad, bertakwalah kamu kepada Allah yang adil kamu ya. Bayangkan ya ikhwan, Nabi Muhammad ditegur kayak gini. Nabi Muhammad ditegur. Apa kata dia? "Hei Muhammad, kamu yang takwa kepada Allah ya, yang adil kamu ya." Nabi Muhammad ditegur. Luar biasa orang ini. Nabi Muhammad marah. Kata Nabi Muhammad, "Kalau aku tidak adil, terus yang adil itu siapa?" Lalu apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? khruju min dhi'i hadha qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum wa fi riwayah la yujawizu taraqihim. Akan muncul dari kelompoknya orang ini kaum yang membaca Al-Qur'an tapi tidak melebihi kerongkongannya. Membaca Al-Qur'an tapi salah dalam memahami Al-Qur'an. Lalu Nabi mengatakan bahwa ya salatmu dengan salat mereka kalah. Puasamu dengan puasa mereka kalah. Ibadahmu, baca Al-Qur'anmu dengan mereka kalah. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Mereka ahli ibadah. Sholat malam, tahajud, puasa sunnah, baca Al-Quran terus. merukuna minad din. Kama yamruku sahmu minar romiyah mereka keluar melesat dari agama seperti anak panah keluar melesat dari busurnya lalu kata beliau haulai kila benar mereka adalah anjing-anjing neraka kaum khawarij yang mana khawarij itu ya, gampang sekali menjatuhkan vonis kafir kepada sesama muslim Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala oleh mereka dikafirkan. Yang membunuh Sayyidina Ali siapa? Siapa? Yang membunuh Abdurrahman bin Muljam. Sayyidina Ali dibunuh. Dia membunuh Sayyidina Ali nggak merasa berdosa, merasa membunuh orang jahat karena akidahnya dia yang menyimpang. Dan Abdurrahman bin Muljam ini coba untuk pelajari nanti biografinya. Abdurrahman bin Muljam ini mula-mula pemikirannya bukan khawarij. Dia terkena pemikiran khawarij karena pengaruh pengaruh siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Pengaruh siapa? Pengaruh istrinya. Jadi ada seorang perempuan yang cantik, kitom, uh, Abdurrahman bin Muljam ingin menikahi dia dan dia ini dari keluarga Khawarij perempuan ini keluarganya banyak dibunuh uh, oleh uh, pengikut Sayyidina Ali ketika perang dengan Khawarij lalu perempuan ini mengatakan kepada uh, kepada Abdurrahman bin Muljam kalau kamu kalau mau menikahi aku syaratnya kamu harus ikut akidah Khawarij dulu dan bahkan di antara maharnya adalah kamu bunuh Ali bin Abi Thalib. karena gara perempuan dia ikut akidah Khawarij dan dia pun bunuh Sayyidina Ali. Ini Khawarij. Kemudian Khawarijnya ada tandingannya. Tandingannya siapa? Murji'ah. Murji'ah itu yang tidak akan pernah mengkafirkan orang Islam walaupun orang itu telah melakukan kekafiran-kekafiran yang nyata. Murji'ah itu mengatakan iman itu di dalam hati. Iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Iman kita dengan malaikat Jibril itu sama. Ini juga kelompok yang menyimpang Murji'ah ini. Jadi pokoknya orang itu Islam berbuat kekafiran apapun tidak bisa kafir selama dia masih punya iman. Ini juga bahaya Murji'ah ini. Kemudian bid'ah zaman salafus soleh dulu adalah bid'ah syiah rafidhah yang mereka mencaci maki para sahabat, mengkultuskan ahlul bait dan yang lainnya. Kemudian tandingannya Rafidhah adalah nawasib. <coughs> Kelompok nawasib ini yang membenci keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya Nabi dibenci, keluarganya Nabi dibunuh oleh mereka. Kemudian bid'ah yang ada saat itu di antaranya adalah bid'ah qadariyah. Qadariyah mengatakan takdir itu tidak ada, semua jalan sendiri. Kemudian ada lagi bid'ah tandingannya Jabriyah. Semua serba takdir, kita serba terpaksa, kita nggak bisa apa-apa, kita kayak robot. Kemudian bid'ah Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal daripada dalil. Kemudian bid'ah Jahmiyah yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bid'ah-bid'ah pada zaman salafus soleh. Jadi bid'ah akidah semuanya. Jadi kalau ada kata-kata ya ahli bid'ah, jangan langsung pikiran kita kepada kepada siapa tadi? Orang itu dan habaib jangan. Mereka sama dengan kita ahlus sunnah wal jamaah rukun imannya sama enam rukun Islamnya sama lima kita sama-sama akidah tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidah tentang keluarga Nabi Ahlul Bait. Kita juga bukan kelompok takfir yang suka ngafir-ngafirkan. Kita ahli sunnah wal jamaah. Nanti kita bahas lebih lanjut, kita fokus lagi ke surat Ali Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa qala Abu Umamah radhiyallahu anhu humul haruriyah bisyam. Yang dimaksud ayat ini secara khusus kata beliau adalah kaum Haruriyah. Haruriyah itu kaum Khawarij yang mereka saat itu berada di negeri Syam. Kemudian berikutnya lagi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kenapa kita bercerai-berai? Kenapa kita berpecah belah? Kenapa kira-kira? Nuduh yang sana ahli bid'ah, nuduh yang sini ahli bid'ah, mentahdir sana, mentahdir sini, pecah belah kita. Kenapa kita pecah belah? Di antara sebabnya karena kita taat kepada setan. Bukan taat kepada Allah, taat kepada setan. Allah melarang kita berpecah belah. Allah perintahkan kita bersatu, tapi setan menyuruh kita berpecah belah dan setan paling senang kalau kita berpecah belah dan di antara misi besar setan adalah memecah belah kita. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat nomor 53, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna yazaghu bainahum sesungguhnya setan itu akan menjadikan mereka saling bermusuhan, saling benci, saling pecah belah. Jadi setan itu paling seneng kalau kita ini pecah belah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala disebutkan <clears throat> bahwa setan itu ada ketuanya, ada anggotanya. Nah nanti ketuanya itu ngirim anggotanya untuk menggoda orang. Ayo kamu tugas di sana menggoda orang. Lalu anggotanya laporan kepada ketuanya hasilnya. Ketika ada laporan, aku telah berbuat ini, berbuat itu. Kata ketuanya, wah kecil, kecil, remeh, remeh, kecil, kecil, remeh. Semuanya diremehkan. Lalu ada satu yang datang mengatakan apa? Farroktu bainar rojuli wa ahli. Wahai Pak Ketua, aku berhasil memisahkan suami dengan istri berhasil merusak rumah tangganya orang lalu kata ketuanya setan apa ni'ma anta ni'ma anta kau hebat kau hebat jadi setan itu paling seneng kalau mau mecah belah kita kita jangan mau taat kepada setan kita mau dipecah belah oleh setan Kemudian juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Inna syaitan qad aisa min an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang Islam di jazirah Arab. Tapi setan berusaha menjadikan mereka saling benci, saling bermusuhan, saling berpecah belah. Jadi kata Nabi setan itu tidak berharap lagi kita nyembah setan karena kita nggak mungkin nyembah setan kita sudah sholat nyembah Allah tapi setan masih berharap satu yaitu kita di adu domba at-tahrish jadi ingat ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah kalau kita pecah belah berarti kita taat kepada siapa <clears throat> taat kepada setan Mari sekarang kita lihat bahwa berbeda itu tidak harus berpecah. Beda boleh, tapi berpecah jangan. Tadi malam sudah sempat disinggung hadis yang sahih ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat pergi ke Bani Quraidah. Apa Rasulullah katakan? La yusalliyanna ahadun al-'asra illa fi Bani Quraidah. Silahkan kalian berangkat wahai para sahabat jangan sholat asar seorang pun kecuali di Bani Quraidah. Ya. Sholat asarnya di Bani Quraidah ya. Berangkat semuanya. Di tengah jalan masuk waktu asar. Para sahabat berbeda pendapat. Sebagian mengatakan sudah masuk waktu asar, kita sholat asar tepat waktu. Mereka sholat di jalan. Sebagian mengatakan tidak boleh, kita harus sholat di Bani Quraidah, nggak boleh di tempat lain. Mereka tetap jalan terus sampai di Bani Quraidah malam hari sehingga mereka sholat asar pada waktu malam karena berpegang kepada tekstual sabda Nabi Muhammad saw. Dan mereka tidak saling menyalahkan, tidak saling menuduh. Wah kamu ini keliru, kamu sesat, kamu adalah ahli bid'ah, kamu termasuk 72 finar tidak ada. Bahkan ketika lapor kepada Nabi, Nabi juga tidak marah kepada keduanya. Padahal kedua-duanya sama-sama salahnya menurut para ulama. Karena sabda Nabi itu maknanya adalah kamu berangkat yang cepat sehingga segera sampai di Bani Quraidah dan kamu sholat asar di Bani Quraidah. Ini namanya apa? Dewasa menyikapi perbedaan. Sama-sama punya dalil cuman berbeda dalam memahami dalil itu. Itulah namanya paradigma, sudut pandangnya berbeda. Yang kedua contohnya perbedaan antara sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tentang peristiwa al-Isra wal Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj itu apakah Rasulullah Muhammad SAW melihat Allah ataukah tidak? Sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam riwayat Imam Muslim mengatakan ra'ahu bi fuadihi marratain. Rasulullah melihat Allah dengan hatinya dua kali. Yaitu ketika menafsirkan maka dabal fuadu ma, ma ra'a dan juga walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Rasulullah melihat Allah dengan hatinya dua kali. Kemudian juga ada redaksi yang umum. Rasulullah melihat Allah. Ra'a Muhammadun Rabbahu. Nabi Muhammad melihat Allah. Sementara Ibunda Aisyah dan yang lainnya berpendapat tidak, tidak melihat Allah, tapi melihat nur, melihat cahaya. Ini beda atau tidak ini? Beda pendapat atau tidak? Beda. Bahkan kalau mau kita prinsip-prinsip kan ini masuk dalam prinsip. Kan kita suka gitu kan. Sesuatu yang tidak prinsip kita prinsip-prinsipkan untuk pecah belah. Ini kalau mau diprinsip prinsipkan masuk dalam bab akidah ini. Tapi mereka tidak berpecah belah, mereka saling menghormati walaupun berbeda pendapat. Kemudian yang ketiga, perbedaan pendapat di kalangan sahabat tentang ad-dukhan, tanda kiamat. Di antara tanda kiamat adalah ad-dukhan, ada asap. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan yang sependapat dengan beliau mengatakan itu sudah lewat tanda itu. Yaitu dahulu kaum Quraisy dalam keadaan sangat lapar. Ya, mereka melihat ke arah langit dan mereka melihat langit itu seperti ada asapnya karena mata mereka berkunang-kunang. Ini sudah lewat tanda ini. Sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan sependapat dengan beliau mengatakan tidak, ini belum tanda ini. Ini tanda ini nanti menjelang kiamat benar-benar ada adukhan asap. Ini beda pendapat. Bahkan kalau kita mau masuk ke dalam akidah bisa ini. Tapi mereka tidak berpecah belah walaupun beda pendapat. Kemudian yang keempat perbedaan pendapat antara sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala dengan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud tentang sholat di Mina pada waktu musim-musim haji. Antum kalau pernah berangkat haji itu jamaah haji paling banyak di Mina. Tanggal 8 di Mina, tanggal 10, 11, 12 juga berada di Mina. Dan di Mina itu sholatnya kosor tanpa jamaah yang empat rakaat jadi dua duhur asar isya dua tapi tanpa digabung masing-masing pada waktunya duhur pada waktunya dua asar pada waktunya dua isya pada waktunya dua ini berlaku mulai zaman Rasulullah Muhammad SAW zaman Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Uthman tiba-tiba Uthman merubah dirubah menjadi itmam empat rakaat Diprotes oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Hai Uthman, anda ini bagaimana? Dahulu Rasulullah SAW dua, Abu Bakar dua, Umar dua, anda dua. Kenapa sekarang kok empat? Sayyidina Uthman tetap berintihad empat pokoknya. Jalan terus empat. Nah ketika sholat Sayyidina Uthman jadi imam empat rakaat, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud jadi makmumnya di belakangnya ikut sholat empat. Lalu ditegur oleh yang lainnya, Hai hey, Ibnu Mas'ud, anda ini bagaimana? Tadi Anda protes kepada Uthman sholatnya empat. Tapi Anda menjadi makmumnya Uthman sholatnya empat. Kalau bahasa kita apa namanya ini? Apa? Pelin-pelan. Kamu ini pelin-pelan, tidak punya prinsip. Gitu kan? Apa kata Ibnu Mas'ud? Al-khilafu syar. Perbedaan itu jelek. Maksudnya adalah perpecahan. Jangan sampai umat Islam di Mina yang kecil seperti ini pecah belah. Jangan sampai. Aku rela mengorbankan keyakinanku demi menjaga persatuan umat. Ini orang pinter namanya ini. Jadi rela mengorbankan yang diyakininya demi menjaga persatuan umat. Toh ini bukan masalah yang prinsip. Ini penting ya ikhwan. Ini bukan orang pelin-pelan, ini namanya orang yang cerdas, yang pandai. Ada berapa tadi? Yang pertama apa? Yang pertama tadi tentang sholat ibani Quraida. Yang kedua, tentang melihat Allah. Yang ketiga, tentang ad-dukhan. Yang keempat, sholat di Mina. Yang kelima, malaikat juga berbeda pendapat. Beda pendapat di kalangan malaikat. Tapi bukan antara madhab Syafi'i dan Hambali. Malaikat nggak punya madhab. Ya. Di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya ada seseorang membunuh 99 orang. Lalu dia ingin taubat, datang kepada seorang abid ahli ibadah, tapi nggak punya ilmu. Kata dia, oh nggak boleh, kamu sudah membunuh orang banyak, nggak bisa kamu taubat. Akhirnya dibunuh sekalian, genap 100. Ya kan? Tapi dia tetap ingin taubat. Dia datang kepada seorang yang alim, Kata orang alim itu, oh silakan kamu taubat. Tidak ada yang menghalangimu dengan taubat. Tapi saya sarankan kamu untuk hijrah. Jangan pulang ke rumahmu, ke kampungmu. Di sana tempatnya orang jahat, nanti kamu rusak lagi. Kamu hijrah ke sana, ke Iskariman. Katanya gitu. Akhirnya dia berangkat. Di tengah jalan, dia mati. Dicabut nyawanya oleh malaikat. Lalu terjadi perbedaan pendapat antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan ini bagianku karena dia sudah taubat. Malaikat azab mengatakan ini bagianku karena dia sudah membunuh seratus orang, belum berbuat kebaikan sedikit pun. Nah, ini khilafiyah ini. Untung mereka nggak sampai ribut kayak kita. Ya, Lalu Allah datang mengirim malaikat yang ketiga yang mengatakan gini aja diukur jaraknya lebih dekat mana. Kalau lebih dekat tempat hijrahnya berarti dia dibawa oleh malaikat rahmat ke surga. Kalau lebih dekat tempat tinggalnya berarti dia dibawa oleh malaikat adab ke neraka. Lalu Allah berfirman kepada bumi tempat hijrahnya mendekatlah. Allah berfirman kepada bumi tempat tinggalnya menjauhlah ketika diukur lebih dekat kepada tempat hijrahnya cuman satu jengkal lalu dia dibawa pergi oleh malaikat rahmat menuju ke surga ini beda pendapat di kalangan malaikat nah coba kalau malaikat itu kayak kita gimana terus ribut sampai berantem siapa kurbannya terus ya jadi kurban kita karena kalau malaikat berantem itu tidak kayak kita malaikat kalau berantem itu lempar-lemparan gunung ini ngelempar gunung Semeru, ini ngelempar gunung Bromo, ini ngelempar kita habis kita. Untung malaikat itu dewasa menyikapi perbedaan pendapat, tidak seperti kita. Mari kita niru malaikat menyikapi perbedaan pendapat. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi malaikat tidak menuduh ya, kamu ahli bid'ah, kamu finnar. Enggak ya kamu ahli bid'ah, enggak ada. Tidak menuduh kamu fasik, kamu dol, model, kamu finnar, enggak ada. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Bakar bin Al-Khalal rahimahullah taala dalam kitabus sunnah dengan sanad yang sahih. Imam Ahmad mengatakan ikhrajun nas minas sunnah syadid mengeluarkan orang dari sunnah itu adalah perkara yang berat. Jadi kata Imam Ahmad, kamu jangan gampang-gampang mengeluarkan orang dari sunnah. Jangan gampang-gampang nuduh orang sebagai ahli bid'ah. Itu perkara yang berat, perkara yang besar. Dan kamu akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Karena ya ikhwan, kalau kita nuduh orang, kamu bukan ahli sunnah, kamu ahli bid'ah. Padahal dia masih meyakini prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Berarti kita telah menuduh dia sebagai ahli neraka. Betul apa tidak? Tadi dibawakan hadisnya oleh pembawa acara. Ulu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finar. Jadi orang yang dituduh sebagai ahli bid'ah, berarti dia itu ahli jannah apa ahli nar? Ahli nar. Ini yang kita nggak pernah mikir panjang. Kita nuduh kamu ahli bid'ah, berarti kamu itu ahli neraka. Secara tidak langsung. Itu fonis yang luar biasa. Kita menfonis orang sebagai ahli bid'ah itu fonis yang besar ya ikhwan. Karena kita gampang-gampangkan. Imam Ahmad ini orang pinter Sehingga beliau mengatakan Mengeluarkan orang dari sunnah itu perkara yang besar Jangan gampang-gampang mengeluarkan orang dari sunnah Jangan mudah menuduh orang sebagai ahli bid'ah selama dia masih meyakini prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah kemudian Al-Imam As-Safarini Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Lawami'ul Anwar dia terkenal ulama ahlu sunnah wal jamaah banyak nulis kitab-kitab akidah ahlu sunnah wal jamaah apa kata Imam As-Safarini Ahlus sunnati wal jamaati thalathu firaq. Ahlus sunnah wal jamaah itu ada tiga golongan. Al-Athariyah wa imamuhum Ahmad bin Hanbal. Yang pertama Al-Athariyah. Imam mereka adalah Ahmad bin Hanbal. Athariyah. Kalau sekarang dikenal dengan Salafi, kelompok Salafi atau kelompok Ahlul Hadith. Ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, wal ashariyah, wa imamuhum Abul Hasan al Ashari. Yang kedua adalah kelompok ashari dan imam mereka adalah Abul Hasan al Ashari yang banyak dianut di Indonesia ini yaitu akidah ashari, Asy'ariyah. Yang ketiga wal Maturidiyah wa imamuhum Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ketiga adalah kelompok Maturidi. Imamnya adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Wa amma firaqud dalalah fa katsira jiddan. Adapun kelompok-kelompok yang sesat maka jumlahnya banyak sekali. Coba perhatikan ini. Ahli sunnah ada berapa tadi? Tiga. Apa saja? Athari, Ash'ari, dan Maturidi. Nah, ini penting. Karena sekarang ini saling mengeluarkan dari ahlu sunnah wal jamaah. Salafi mengatakan Ash'ari bukan ahlu sunnah. Ash'ari mengatakan Salafi bukan ahlu sunnah. Padahal sama-sama ahlu sunnah wal jamaahnya. Kemarin ada muktamar di Mekah yang diadakan oleh Robitoh Alam Islami diikuti oleh para ulama seluruh dunia lintas organisasi bagus rumusannya tapi sepertinya masih belum diterjemahkan. Tapi kalau teks Arabnya antum bisa mencari ya, download bisa uh, di internet tentang keputusan uh, muktamar yang baru saja dilaksanakan di Mekah itu bagus sekali. Di antara keputusannya itu bahwasanya orang Islam jangan memakai label-label macam-macam. Nggak usah pakai nama macam-macam, yang ditonjolkan adalah nama Islam. Nah, ini bagus. Ini untuk menyikapi fenomena akhir-akhir ini yang saling mengeluarkan dari sunnah. Kelompok ini mengeluarkan itu dari sunnah. Kelompok itu nggak terima, ngadakan muktamar lagi, mengeluarkan ini dari sunnah ini ada muktamar kesimpulannya sudah nggak usah pecah belah kita sama-sama orang Islam nah, ini bagus ini solusi mari kita lihat Al Imam ash syafii rahimahullahu taala ketika menyikapi perbedaan pendapat dinukil oleh Al Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala ada seorang ulama namanya Yunus As-Sudfi rahimahullahu taala Yunus As-Sudfi mengatakan, "Ma ra'aitu aqal min syafii Aku belum pernah melihat orang yang lebih cerdas dari Imam Asy-Syafi'i. Nazartuhu yauman fi mas'alah. Aku mendebatnya pada suatu hari tentang satu masalah. Tsumma Kemudian kami berpisah. Walaqituhu. Lalu pada hari berikutnya aku berjumpa dengan dia. akhadha biyadi. Ternyata beliau memegang tanganku. Jadi oleh Yunus as Imam Syafi'i didebat ya, lalu pisah. Ketika ketemu lagi ternyata tidak marah. Malah Yunus as dipegang tangannya, dituntun tangannya. Wakala, qala thumma qala, kemudian beliau berkata, "Ya Aba Musa, ala yastaqim an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah." Wahai Abu Musa, apakah tidak selayaknya kita tetap bersaudara walaupun kita tidak sepakat dalam satu masalah. Abu Musa ini panggilannya Yunus Asudbi. Hei Abu Musa, kita tetap bersaudara ya, walaupun kita berbeda pendapat. Walaupun kita nggak sepakat, tetap bersaudara. Lalu diberi komentar oleh Imam Ad-Dahabi. Apa kata Imam Ad-Dahabi? Hada yadullu ala kamali aqli hadal imam. Ini adalah dalil tentang sempurnanya akal Imam Syafi'i. Orang ini akalnya sempurna. Kenapa? Wa fikhihi nafsa dan juga beliau tahu dirinya, tahu diri. Famazalan nudara yakhtalifun karena yang namanya ulama selalu ada beda pendapat. Kita harus tahu diri. Jadi kita nggak boleh memaksa orang ikut pendapat kita. Yang namanya ulama selalu ada beda pendapat. Kita harus berakal yang sempurna. Kita harus tahu diri. Jangan maksa orang dengan pendapat kita. Eh, luar biasa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian ada kata-kata yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i dan kata-kata ini jangan pernah dilupakan ya. Ini kata-kata masyhur dari Imam Syafi'i dan ini menjadi kaidah. Apa kata beliau? Qauli shawab yahtamilul khata wa qaula ghairi khata yahtamilu as-shawab. Pendapatku benar tapi ada kemungkinan salah. Pendapat selainku salah, tapi ada kemungkinan benar. Ini orang cerdas. Jadi tidak mengklaim kebenaran yang absolut dalam masalah-masalah khilafiyah. Akidah satu ahlus sunnah wal jamaah. Selebihnya nah, kita nggak boleh merasa paling benar sendiri. Banyak ulama, banyak perbedaan pendapat. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid 7 halaman 250 beliau mengatakan wasannafa rajulun kitaban fil ikhtilaf faqala Ahmad la tusammihi kitab al ikhtilaf walakin sammihi kitab as-sa'ah ada satu orang nulis kitab isinya adalah perbedaan pendapat beda pendapat, beda pendapat, beda pendapat. Dibawa kepada Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, kitab ini jangan kamu beri nama kitab perbedaan pendapat. Tapi kamu beri nama kitab busa'ah, kitab keluasan. Subhanallah. Jadi beda pendapat adalah keluasan. Ini luas. Ini orang pinter, orang cerdas. ولهذا كان بعض العلماء يقول إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة ini kata Ibnu Taimiyah karena inilah sebagian ulama mengatakan ijma'nya para salafus soleh adalah hujjah yang pasti dan perbedaan salafus soleh adalah rahmat yang luas jadi kalau ada beda pendapat di kalangan salafus soleh, ini adalah rahmat. Karena apa? Kalau kita ikut pendapat yang ini, berarti kita juga ikut sunnah. Kita ikut pendapat yang ini, berarti kita juga ikut sunnah. Kita ikut pendapat ini, kita juga ikut sunnah. Karena semuanya sumbernya adalah Quran dan as-sunnah. Hanya berbeda dalam memahaminya. Semuanya itu Al-Quran dan as-sunnah loh. Kan kita sering ya, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita kembali kepada Al-Quran. Ya semuanya gitu. NO juga kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah juga seperti itu. Dan yang lain-lain juga seperti itu. Kalau kita bicara kelompok di Indonesia ada NO, Muhammadiyah, Persis, Alirsyad, ya, kemudian Salafi, Habaib, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin. Ini semua adalah ahlus sunnah wal jamaah rukun Islamnya sama lima dua kalimat syahadat Sholat, zakat, puasa, Ramadan Haji bagi yang mampu Rukun imannya juga sama Enam, iman kepada Allah Malaikat, kitab-kitab Allah Rasul-Rasul Allah, hari akhir Iman kepada takdir, akidah Tentang sahabat sama, dan semuanya banyak sama Kita ini, bedanya malah sedikit Dan bedanya adalah masalah-masalah yang Tidak diperlukan oleh umat Yang kita besar-besarkan Sehingga menjadi masalah yang prinsip Kemudian wakadzalika qala ghairu wahidin minal imma demikian pula berkata tidak sedikit daripada para imam laisa lil faqihi an yahmilan nas ala madhhabi tidak boleh seorang faqih seorang ulama memaksa orang ikuti madhabnya jadi kita enggak boleh memaksa orang ikut pendapat kita ini penting ya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah jadi kita harus berpandangan yang luas Contohnya ini contoh yang biasanya sering dijadikan uh, alasan untuk memecah belah umat terutama sekarang ini. Permasalahan demonstrasi. Iya kan? Ada yang mengatakan demonstrasi boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Demonstrasi yang damai, bukan yang anarkis ya. Silahkan beda pendapat boleh yang tidak boleh itu adalah kita saling menyalahkan. Yang tidak suka dengan demonstrasi mengatakan yang demonstrasi itu adalah menyimpang dari sunnah. Mengikuti Yahudi, memberontak pemerintah. Enggak, sama sekali tidak. Ini kita hidup di Indonesia, demonstrasi di sini boleh, maka diizinkan. Yang penting demonstrasi yang damai, tidak anarkis dan koordinasi dengan pihak keamanan dan seterusnya. Ini bukan masalah prinsip, tapi sering kita jadikan sebagai masalah yang prinsip. Ukuran seseorang itu sunnah atau tidak, dia setuju dengan demonstrasi atau tidak. Kalau setuju, berarti bukan sunnah lagi. Jangan ngaji di dia. Wah, kayak gitu hari. Luar biasa. Apalagi biasanya masalah apa? Masalah musik biasanya. Masalah musik memang ada beda pendapat dari ulama. Kalau musik yang berdampak negatif, yang jelek, membawa kepada minum homer, zina dan seterusnya, memang ini haram. Tapi kalau musik yang berdampak positif, musik-musik yang menimbulkan jihad, nasib jihad dengan musik seperti itu, ini memang ada beda pendapat. Sebagian ulama bilang tidak boleh titik. Sebagian ulama bilang kalau berdampak positif boleh. Ini beda pendapat dan ini bukan masalah yang prinsip yang kita harus menuduh orang mengatakan Oh dia bilang musik religi boleh Musik jihad boleh Berarti bukan ahli sunnah Nggak seperti itu masalah apa lagi? Ya banyak ya, banyak hal-hal yang tidak prinsip kita jadikan prinsip untuk kemudian kita keluarkan orang itu dari sunnah. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ini ada nasihat ulama ya. Waqtilafi ma'aka la yabihu irdi wa la yahillu ghibati wa la yujizu qati'ati. Perbedaan pendapatku dengan Anda tidak membolehkan Anda untuk merusak kehormatanku, tidak menghalalkan Anda untuk menggibah aku, tidak mem, tidak menjadikan Anda boleh memutuskan hubungan. Jadi kalau ada beda pendapat, bukan berarti bukan berarti kita ini boleh merusak kehormatan dia. Beda pendapat, kehormatannya dirusak, dibunuh karakternya. Ini tidak boleh tidak halal kita menghibah dia dan tidak boleh kita memutuskan hubungan sama muslim. Kemudian juga nasihat ulama. Tiga kelompok manusia menyikapi perbedaan pendapat. Ini ya, mari kita lihat kita termasuk yang mana. Tiga kelompok manusia ketika menyikapi perbedaan pendapat. Kelompok yang pertama, ilam takun ma'i fala ya'ni annaka Kalau Anda tidak bersama dengan saya, tidak sependapat dengan saya, bukan berarti Anda adalah musuh saya. Jadi walaupun Anda beda pendapat dengan saya, Anda bukan musuh saya. Wahada mantikul uqala. Ini adalah cara berpikirnya orang-orang yang berakal, orang cerdas. Anda beda pendapat dengan saya bukan berarti Anda musuh saya. Ini orang pintar orang cerdas. Yang kedua, ilam takun ma'i fa anta diddi. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya, maka berarti Anda adalah musuh saya. Yang tidak sependapat dengan kita berarti musuh kita. Wa hadanahjul hamqa. Ini adalah cara berpikir orang-orang dungu. Kaum otak dikit. Itu istilahnya ya. Pokoknya beda pendapat, musuh. Yang beda pendapat dengan kita, musuh kita. Seperti itu. Yang ketiga, ilam takun ma'i fa anta diddullah. Kalau anda tidak sependapat dengan saya, berarti anda adalah musuhnya Allah. Wah ini tambah lagi nih. Pokoknya yang berbeda pendapat dengan kita berarti musuhnya Allah. Berarti dia adalah ahlun nar. Hada sabilul Ini adalah jalannya kaum radikal ekstremis. Pokoknya beda pendapat nah, musuhnya Allah sudah dia kayak Tuhan antum milih yang mana ayo nah, coba yang tidur-tidur Alhamdulillah alladzi ahyana maadama amatana wa ilaihin nusyur tiga kelompok tadi sebutkan ayo ini kata-kata ini saya punya rekaman singkat untuk di Instagram. Instagram itu kan maksimal satu menit ya. Sehingga saya pun juga kalau bicara di Instagram saya sesuaikan dengan satu menit itu. Saya bicara tentang ini tiga kelompok manusia menyikapi perbedaan pendapat ini dalam satu menit. Ternyata banyak disalahgunakan, terutama menyikapi pemilihan gubernur di Jakarta kemarin. Itu disebarkan oleh mereka disalahpahami, dianggap ini adalah menyikapi beda pendapat walaupun di luar agama Islam. Padahal maksud tiga ini adalah beda pendapat sesama muslim ahlu sunnah wal jamaah. Nah kalau orang kafir nggak masuk di sini. Memang kalau orang kafir beda dengan kita, ya kita nggak boleh cinta kepada dia. Nabi Ibrahim bilang apa kepada bapaknya? Kamu adalah musuhku karena kamu musuhnya Allah. Jadi tiga ini adalah beda pendapat sesama muslim ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ada kisah. Kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Lalikai nama lengkapnya Al-Imam Abul Qasim Hibatullah bin Al-Hasan bin Mansur At-Tabari Al-Lalikai. Ini kitab beliau dijadikan pegangan dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau bercerita tentang kaum radikal, kaum ekstrim, kelompok khawarij. Eh bacakan ya. Ini ceritanya lucu sekali. Antum nanti tertawa boleh. Pumbung tertawa belum dilarang. Itu kan? Kata beliau, eh, beliau dengan riwayatnya ya disebutkan sampai kepada Abdul Abbas Muhammad bin Yakub bin Al Asom Yakul beliau mengatakan taufa kharijian bil bait ada dua orang khawarij tawaf di Ka'bah. Dua orang khawarij tawaf di Ka'bah. Faqala ahaduhuma li sahibihi la yadkhulul janna min hadzal khalqi ghairi wa ghairu Yang satu bilang kepada temannya, "Hai hey, temanku, di antara makhluk-makhluk Allah ini semuanya tidak ada yang masuk surga kecuali aku dan kamu saja." Wahai temanku, ya, manusia semuanya makhluk ini nggak ada yang masuk surga. Surga itu milik kita berdua saja. Lalu temannya kaget. Faqala lahu sahibu jannah arduha ardi sama'i wal ard buniat li walak surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu dibangun hanya untuk aku dan kamu saja qala na'am iya wah kaget temannya. Kata temannya, hialak watarokaroya. ya Kalau gitu surganya buat kamu saja sudah. Lalu dia pun tobat meninggalkan pemikiran khawarij. Jadi temannya kaget. Ini sesatnya sudah kelebihan. Pada sama-sama sesatnya, cuma niki kok kenemenen ngono dulu. Awakmu kena kenemenen niki, aja kena nemen Akhirnya dia sadar, oh iya ya. Kita sudah kelebihan sesatnya sudah. Bayangkan sampai seperti ini gitu loh. Jadi surga katanya milik berdua saja. Nah kita ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita itu tidak sadar. Kita sering seperti ini. Kita sering membahas hadis 73 golongan umat Islam. Yang 72 finar, yang satu fil jannah. Siapa yang satu itu? Nah, kita sering yang satu itu adalah kelompok kita ini saja. Kita ini kayak khawarit sebenarnya, cuma kita tidak sadar gitu loh. Ayo jujur ayo, jujur-jujuran. Kelompok-kelompok tadi NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis, Salafi, Habaib, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin. Yang masuk 72 yang mana? Yang masuk yang satu mana? Ayo. Ayo yang jujur jawabnya. Kalau saya yakin semuanya masuk satu golongan, bil karena semuanya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka masih meyakini prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Tapi ada sebagian teman kita yang berkeyakinan bahwa semuanya itu finar. Yang masuk golongan cuman yang masuk satu golongan cuman kelompok dia saja. Ada apa tidak seperti itu? Ada. Cuman kalau ditanya dia bulat muter-muter. Ya, jadi kalau antum ketemu orang seperti itu antum tanya to the point. nggak boleh muter-muter. Ayo, tolong sebutkan. Ini ada NO, Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis, ya, Habaib, kemudian Jamaah Tabligh Ikhwanul Muslimin. Mereka ini termasuk 72 finar atau satu fil jannah. Tolong jawab to the point. Jangan bulat, jangan muter-muter, jangan apa namanya? Jangan pakai bahasa-bahasa yang bahasa apa istilahnya itu? Bahasa apa? Ya, yeah. Eh tolong jawaban. Takut dia, bulat jawabannya. Wah, wah, wah nggak jujur kamu ini. Intinya dia menuduh ini adalah 72 pinar. Gimana antum? Antum berani nuduh orang-orang NU itu finarin. Nanti dia bulat enggak, itu kan tidak mesti orangnya, kelompoknya bulat lagi kamu ini. Kita diajak bulat aja oleh dia. Bayangkan ya ikhwan, ini orang-orang soleh wali-wali Allah, ulama-ulama, kita tuduh mereka sesat, kita tuduh mereka finar. Apakah ini hati yang bersih? Terus kita bicara kolbun salim, kolbun salim, kolbun salim. Sementara kita yakin orang NU itu finar, Muhammadiyah itu finar, Alir Alirsyad finar, Persis finar, Jamaah Tabligh finar, Habaib finar, Ikhwan Muslimin finar semuanya. Terus kita bicara kolbun salim. Kolbun salim model apa ini? Kamu nuduh ulama-ulama sesat semuanya. Terus kita bicara akhlakul karima, Akhlakul karima model apa ini? Ini penting ya ikhwan. Kita sering tidak sadar seperti ini. Antum mau nggak masuk surganya orang khawarid kayak gini? Kan dia bilang kan, surga milik kita berdua. Terus temannya temannya kapok, topat sudah, kamu ambil aja surganya. Itu surganya sopo itu. Mau antum surganya dia? Antum cari dari ketemu ketemu siapa nanti di sana? Ketemu kuntilanak nanti di sana antum. Mau antum? Ya kita tidak mau, kita masuk surganya orang Islam saja. Surganya orang NU, NO, orang Muhammadiyah, orang Alirsat, orang Persis, ya, Habaib, Salafi masuk juga. Jamaah Tabligh dan Ikhwanul Muslimin surga bersama. Insya Allah surganya Allah itu. Kalau ada yang mengklaim surganya milik dia sendiri, SPNDW PNDW mu aku wis. Iku kok sini isine apa? PW gombel. Eh, iya, tidak ketemu beda dari antum nanti. Kita masuk surganya orang Islam saja, surganya Allah, surga betulan, bukan surga bikinannya kelompok milik dia pribadi. Ya, ya memang villa surga itu. Ini penting ya ikhwan. Ya, karena itu kita harus selalu berusaha menambah ilmu. Ilmu kita ini sedikit. Allah berfirman apa di surat Toha 114, "Wa qur rabbi zidni ilma doa ya Allah tambah untukku ilmu ya Allah ilmu ini luas kita minta tambah ilmu terus minta tambah ilmu terus Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala dalam kitabnya Hilyah Talibil Ilmi membawakan satu kisah yang indah yang beliau beli judul Ihdar antakuna Aba Shibrin. Hati-hatilah kamu menjadi Abu Shibrin, bapak sejengkal. Maksudnya apa itu? Fakot kila dikatakan al ilmu salah satu ashbar. Ilmu itu ada tiga jengkal. Jadi ilmu ada tiga jengkal. Man awal takabbar. Orang yang baru masuk jengkal yang pertama dia sombong. Jadi kalau orang ilmunya baru sejengkal, dia itu sombong, merasa paling benar, sendiri sama dengan orang baru ikut karate baru sabuk putih antum pernah nggak dulu ikut karate bela diri waktu baru ikut gimana dulu antum sabuk putih itu gimana biasanya sabuk putih itu kalau kata orang Jawa itu kemaruk kemaruk itu wah, semua orang ditantang berkelahi kabeh diajak tukaran petentang petenteng karena apa baru sabuk putih. Jadi orang yang suka nyalah-nyalahkan sesama muslim, sesama ahlu sunnah wal jamaah, suka bid'ah-bid'ahkan, suka mengeluarkan dari sunnah. Ini baru satu jengkal ilmunya. Walaupun dia doktor, profesor. Jangan lihat doktornya, jangan lihat profesornya. Lihat buktinya. Kalau dia suka nyalah-nyalahkan, bid'ah-bid'ahkan, nyesat-nyesatkan, fasik-fasikkan. Berarti ilmu baru satu jengkal kamu ini. Sesama ahlu sunnah wal jamaah. Waman dakhala fi syibritani tawadhu. Orang yang masuk ke jengkal yang kedua, dia akan tawadhu, rendah hati. Semakin masuk ke dalam ilmu, ah, semakin rendah hati dia itu. Kayak padi, semakin berisi semakin menunduk. Waman dakhala fi syibritsalits alima anda ma alam. Orang yang telah masuk ke jengkal yang ketiga, dia menyadari bahwa dia tidak punya ilmu. Orang kalau sudah masuk ke jengkal ketiga, ya Allah, ini lautan nggak bertepi ya Allah. Dan ya, saya nggak punya ilmu saya. Dia akan tidak berani nyalah-nyalahkan. Contohnya, kalau antum belajar fikih dari matan-matan yang kecil, matan kecil satu pendapat. Biasanya ketika belajar fikih seperti ini kita merasa paling benar sendiri, nyalahkan sana, nyalahkan sini. Coba kasih kepada dia kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kasihkan ke dia kitab Al-Mughni Ibnu Udamah. Kasihkan. Di sana ada lintas organisasi. Madhab Hanafi begini. Hamba apa namanya? Maliki begini. Syafi'i seperti ini. Hambali begini pendapatnya. Dan ternyata satu madhab pun ada beda pendapat. Di kalangan sesama madhab Hanafi ada beda pendapat. Sesama madhab Maliki ada beda pendapat Sesama madhab syafi'i ada beda pendapat Sesama madhab hambali ada beda pendapat Coba kamu baca ini hasilnya apa Waduh kok pusing saya ya ah, no ya kamu tadi merasa paling benar sendiri, nah sekarang baru setelah masuk ke dalam lautan ilmu, Anda pusing. Betul ya ikhwan? Karena itu jangan lupa ya, belajar terus, belajar terus, belajar terus. Nah kita ini kadang mau belajar ditakut-takuti. Jangan subhat, jangan subhat. Nah repot. Mau memahami sudut pandang orang lain tidak boleh. Katanya apa? Subhat. Lah terus bagaimana saya tahu sudut pandang orang lain? Ini biasanya cara-cara kelompok sesat untuk mengikat kita di dalam kelompoknya, tidak keluar dari kelompoknya. Nggak boleh baca pendapat lain pokoknya, subhat isinya. Nah ini hati-hati ini ya. Ini berarti otak kita mau diikat, kita nggak boleh keluar. Ya, misalnya gini aja. Misalnya yang sering diangkat beda pendapat tentang maulid. Ada kelompok yang mengatakan maulid itu tidak boleh. Ada kelompok yang mengatakan maulid itu boleh. Masing-masing punya argumentasi. Yang mengatakan maulid tidak boleh mempunyai 1001 argumentasi. Yang mengatakan maulid boleh juga memiliki 1001 argumentasi. Nah, kalau kita ingin punya pandangan yang luas, kita harus berani baca kedua-duanya. Setelah kita baca kedua-duanya, kesimpulan kita ya sudah memang ada perbedaan pendapat cuman jangan saling menyerang jangan saling menuduh sesat karena dia berani baca dua-duanya ada lagi yang tidak berani baca yang tidak suka dengan maulid mengatakan jangan baca kitabnya mereka itu syubhat syubhat sehingga yang dia paham pokoknya maulid tidak boleh titik yang maulidan itu sesat ahli bid'ah dan seterusnya yang suka maulid juga gitu, jangan baca kitab mereka. Wis pokoknya tidak suka maulid adalah tidak cinta kepada Nabi dan seterusnya. Saling menyalahkan terus. Sampai kapan kita seperti ini? Kita tidak berani baca kitabnya orang lain. Anda ikut pendapat yang tidak suka dengan maulid, silahkan. Tapi coba baca kitab mereka supaya tahu. Mereka juga mempunyai argumentasi mereka juga punya hujah, mereka juga ulama, mereka juga ilmunya sangat mendalam, mereka juga takut kepada Allah, mereka juga ingin masuk surga, mereka juga takut masuk neraka. Paham tidak maksudnya ini? Paham ya? Jadi maksudnya di sini itu kita harus berani membuka wawasan kita, kalau ingin berpikiran luas. Sampai kapan kita berada di dalam kotak kecil? Kita selalu ditakut-takuti. Hati-hati subhat, hati-hati subhat. Maksudnya kita tidak boleh membaca yang lainnya. Ini aja. Nah, ini bahaya. Kita mau dimasukkan kotak kecil. Ya, di program pikiran kita dengan program kebencian. Seperti itu. Kemudian ikhwan wa akhwat billah rahimakumullah masalah-masalah di antara kita ini tidak lepas dari dua sebab. Ini sebabnya ya. Sebab yang pertama adalah maksudun lam yufham. Maksud yang tidak difahami dengan baik. Yang kedua, mafhumun lam yuksot. Memahami tidak sesuai yang dimaksud. Nah ini masalahnya. Jadi maksudnya orang itu tidak kita pahami dengan baik. Dan kita memahami tidak sesuai dengan yang dia maksud. Kalau bahasa kita itu gagal paham. Nah, ini sumber masalah. Kita melihat orang kelompok Ash'ari dengan kacamata salafi yang nggak nyambung. Kita memandang salafi dengan kacamata asyari ya nggak nyambung. Kalau memandang asyari ya dengan kacamata asyari. Memandang salafi dengan kacamata salafi. Ah ketemu enak nyambung kita saudara. Dan sekarang solusinya yang terakhir solusinya semuanya ada di dalam surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu solusi dari semua masalah yang ada sekarang ini. Yang pertama-tama surat Al-Hujurat ayat nomor 6 ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu tabayun ya kalau ada apa-apa tabayun langsung ke sumbernya tabayun ini penting yang kedua al-hujurat ayat nomor 9 wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma perhatikan ini ya ini dua kelompok perang bunuh-bunuhan. Tapi Allah menyebut mereka sebagai orang yang beriman. Perang bunuh-bunuhan, tapi kata Allah apa? Mereka orang beriman. Kamu damaikan. Jadi kalau ada perselisihan, persengketaan, kita mendamaikan, bukan manas-manasi. Yang ketiga, Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang beriman itu adalah saudara. Anda beriman, saya beriman, kita saudara walaupun ada perbedaan pendapat. Yang keempat, surat Al-Hujurat ayat nomor 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in, asa ayyakunna khairam minhun. Jangan suka mengolok-olok orang lain. Boleh jadi yang kita olok-olok lebih baik daripada kita, jangan ngolok-ngolok mereka. Yang kelima, Al-Hujurat juga ayat 11, wala talmizu anfusakum. Ya, jangan kamu mencela dirimu, maksudnya mencela orang lain, nanti orang itu mencela kamu. Jangan mencela mereka, jangan mencela orang lain. Yang keenam, Al-Hujurat juga ayat 11, wala tanabazu bil alqab. Jangan memberikan gelar-gelar yang buruk yang ini kita suka beda pendapat diberi gelar yang buruk apa gelarnya sururi apalagi sururi hizbi apalagi pengiri ada nggak pengiri nah, kita suka memberi gelar-gelar yang buruk pada muslim sama-sama ahlu sunnah wal jamaah yang ketujuh Surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Jangan suka berprasangka yang buruk. Suudon jangan. Kedepankan husnudzon kepada sama muslim. Yang kedelapan Al-Hujurat juga 12 wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang. Kemudian yang kesembilan Al-Hujurat juga ayat 12 wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggibah orang lain, jangan menggunjing, bicarakan orang lain yang dia tidak suka. Yang ke-10 Al-Hujurat ayat 12 juga wattaqullah, takutlah kepada Allah. Takut kepada Allah. Kalau kita suka bongkar kejelekan orang, nanti kejelekan kita dibongkar oleh Allah. Yang ke-11 Al-Hujurat ayat 13 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kita ini semuanya sama keturunan Nabi Adam ya, sekarang kita berbangsa-bangsa bersuku-suku ada orang Arab ada orang non Arab ada kulit putih, kulit hitam, kulit merah dan seterusnya. Yang paling mulia adalah yang paling takwa dan takwa tempatnya di dalam hati dan yang paling tahu siapa bertakwa adalah Allah. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Yang kedua belas, surat Al-Hujurat ayat nomor 17, yamunnuna 'alaika an aslamu kulla tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum Sadiqin jangan pernah merasa berjasa kepada Islam. Ini juga sumber masalah. Kita merasa berjasa kepada Islam. Enggak, kita enggak punya jasa kepada Islam. Allah berjasa kepada kita karena Allah milih kita menjadi orang Islam. Kemudian yang terakhir lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim yang tadi telah disinggung riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu al-muslimu akhul muslim sesama muslim adalah bersaudara la yadlimu tidak boleh mendolimi dia wala yakhdhulu tidak boleh membiarkan dia tanpa menolongnya wala yuslimu tidak boleh menyerahkan dia kepada musuh kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Sesama muslim itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Demikian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kasihan kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat dan mudah-mudahan seperti yang saya harapkan sekarang pikiran kita menjadi luas, terbuka, tidak gampang-gampang nodo sesat sesama muslim ahlu sunnah wal jamaah wallahu alam Wa sallallahu wabarakatuh. ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi.